Khawani fiddin a'azakumullah kaum muslimin yang hormati. Sampai kita pada ucapan Asy-Syarih wa huwa Ibnu Abdul Izz Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Kata beliau bahwasanya murad al-mutakallim apa yang dimaukan oleh yang berbicara itu bisa diketahui dengan beberapa sisi. Qala rahimahullah yu'rafu muradul mutakallim bituruqin bituruqin muta'addidatin akan dipahami maksud yang berbicara dengan beberapa jalan. Minha pertama an yusarrih bi iradati dalikal ma'na. Pertama yang berbicara menyampaikan dengan tasrih. Yusarrih menegaskan, menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang mengandung makna yang dimaksud. Kalau yang dimaukan adalah insan, manusia disebut insan. Kalau yang dimaukan adalah gunung maka disebut dengan kata jibal, gunung. Supaya jelas maka dengan kalimat-kalimat yang jelas. Wa minha dan yang kedua an yasta'mil al-lafz alladhi lahu ma'na zahir bil wad'. Yang kedua, mencari lafaz-lafaz yang secara zahirnya makna tersebut menunjukkan apa yang dimaksud secara langsung. Kalau awal tadi menjelaskan. Yang kedua memilih kata yang tepat. Bil wada' wa la yubayyin biqarinatin tashabul kalam annahu lam yurid dalikal ma'na. Dan tidak dijelaskan dengan berbagai macam dukungan-dukungan karinah-karinah yang mengiringi ucapan tersebut. Anahu lam yurid dalikal ma'na bahwasanya dia tidak menginginkan mana tersebut, tidak dikasih keterangan-keterangan demikian dan tidak ada korina-korina lain, langsung kalimatnya mengena pada yang dimaksud. Karena tidak ada korina-korina yang mengiringi bahwa mana tersebut bukan mana hakiki, tidak ada. Sehingga langsung pakai kalimat itu dan kemudian dipaham. Seperti ketika berbicara tentang asad singa kalau dikatakan aku melihat singa dan nggak ada korina apapun, ya tentunya maknanya singa betulan kan begitu. Kalau dia ternyata bukan melihat singa yang beneran berarti dia berdusta. Saya melihat serigala. Titik. Nggak ada korina-korina yang menunjukkan kalau dia memaksudkan serigala bukan serigala sebenarnya. Kalau tidak ada korinah-korinah tersebut maka berarti serigala beneran. Ini kedua, memilih kalimat yang tepat dan tidak diiringi korina-korina yang menunjukkan makna lain. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له apalagi sudah katanya kalimat yang jelas serigala ya serigala singa ya singa asad dan gak ada korina-korina yang menunjukkan maknanya makna lain tetapi justru ada sebaliknya ya dulu ala anna hadil kalimah menunjukkan bahwa kalimat ini dimaksud maknanya makna hakiki sudah bicara serigala, masih ditambah lagi. Ganas. Berarti maknanya jelas hakiki. Kalimat ganas ini mendukung. Berarti makna sebenarnya. Sudah tiga orang yang diterkam. Tambah lagi. Iya kan? Lebih meyakinkan lagi bahwa yang dimaksud serigala tadi serigala beneran. Dia mengejar saya, meloncat dari rumah ke rumah. Hah? Dari pohon ke pohon. Halas. Kalau serigala yang dimaksud adalah orang jahat nggak mungkin, nggak nyambung. Sudah maknanya kalimatnya kalimat zahir yang langsung pada yang dimaksud. Kemudian diiringi dengan korinah-korinah yang ya dulu, yang menunjukkan atas makna yang sebenarnya. Contoh di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang ya, tentang tangan. Baik, apakah makna hakiki atau makna majazi? Allah menyebutkan makna tangan, hukum asalnya makna hakiki. Kalau nggak ada korina-korina yang menunjukkan kepada makna lain, ya berarti makna sebenarnya benar-benar tangan. Ditambah lagi dengan korina yang menunjukkan bahwa maknanya makna tangan beneran. Apa ayatnya? Naam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah dan bumi dalam genggaman Allah. Apa makna genggaman kalau bukan dengan tangan? Berarti ini dukungan lagi. Karina yang menunjukkan bahwa yad, yadun hakiki. Benar-benar tangan. Sehingga dikatakan menggenggam. Ditambah lagi dengan hadis-hadis. Bahwa kulub, hati-hati manusia. Baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Di dalam jemari atau dengan dua jari Allah subhanahu wa ta'ala dibolak-balikan sekehendaknya. Hati-hati manusia di antara dua jari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Mendukung lagi bahwa makna tadi makna hakiki. Walaupun kalimat yad, kalimat menggenggam, kalimat jari dan seterusnya, tetapi tetap tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan tangan kalian, tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Laisa kamislihi syait. Gak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Tetapi makna tangan, tangan hakiki. Walaupun tidak sama dengan tangan makhluk. Ikhwan din azakumullah demikian pula Allah mengucapkan dengan kalimat kallamallah wa kallamallahu Musa taklima dan Allah mengajak bicara Musa kalau titik sampai di sini Allah mengajak bicara Musa kira-kira makna hakikat atau makna majaz mana sebenarnya benar-benar berbicara mengajak bicara Musa atau maknanya Bukan, bukan makna sebenarnya, bukan berbicara, tetapi melemparkan pemahaman ke dalam pikirannya langsung. Tidak berbicara. Apa korinahnya? Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa makna tadi tidak makna sebenarnya? Padahal ucapan-ucapan akan dipahami maksud ucapan tersebut kalau dia memilih kalimat yang dimaksud sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kalau keluar dari makna yang sebenarnya pasti akan diiringi korinah korinah. Ketika kamu datang kepada temanmu mengucapkan dengan kalimat ada serigala di luar. Kemudian temanmu kasih serigala. Pasti kamu akan ngasih korina. Iya itu. Serigala yang kemarin merapas bukumu. Kira-kira siapa yang dimaksud? Temannya yang nakal. Karena sudah jelas merampas buku. Ada serigala merampas buku. Serigala jenis apa itu? Segala macam apa kan? Berarti paham, oh ini korina tadi untuk menerangkan bahwa yang saya maksud Bukan serigala sungguhan. Ikhwan Allah mengucapkan kalimat kalama dan Allah tidak mengiringi dengan korina-korina yang menunjukkan kalau maknanya mana lain, bukan mana berbicara. Tidak ada. Maka hukum asalnya al asal adalah maknanya benar-benar berbicara. Apalagi diiringi oleh Allah dengan ketegasan. Maf'ul mutlak. Kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Masya Allah. Ditambah lagi dengan ayat-ayat lain. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbuka. Dan berkata Rabbmu. Ditambah lagi dengan sekian banyak pembicaraan. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Allah berbicara kepada Jibril. Allah berbicara. Apalagi dirincikan kata-katanya yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam surat Taha innani anallah sesungguhnya akulah Allah kalau Jibril yang mengucapkan maka tidak mengatakan innani anallah akan mengatakan innahu huwallah kan begitu berarti benar-benar Allah yang berbicara karena dia menyatakan innani anallah sesungguhnya akulah Allah Qul inna a'udzu billahi Sampai Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa bahkan berdialog. Musa menjawab, Allah berfirman dan terus begitu. Sampai Allah katakan mematilka ini kayak Musa, apa di tangan kanan wahai Musa dan seterusnya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW berbicara tentang innakum tarawna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian iyanan. Kama tarawna syamsa fil zahirah laisa dunaha sahab. Sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian ayanan dengan mata-mata kalian. Sebagaimana kalian melihat matahari. Fidzahirah di tengah siang bolong. Laisa dunaha sahab. Yang tidak ada sama sekali awan. Matahari tidak tertutup awan sama sekali. Cerah. Bagaimana kalian melihat matahari? Bisa. Dari tempatnya masing-masing. Fahadha mimma yaqta' bihi sami' lahu bimuradan mutakallim. Kata-kata ini jelas menegaskan bagi para pendengarnya bahwa yang dimaukan oleh yang berbicara adalah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa ditafsirkan dengan makna lain. Oh maksudnya melihat itu mungkin begini, mungkin begitu. Nggak bisa. Karena kata-katanya jelas, dan korina-korina menunjukkan. Korina-korinanya menunjukkan. Bahwa maknanya makna hakiki, makna sebenarnya. Benar-benar melihat Allah subhanahu wa ta'ala. akhbara an muradihi bima dalla alaihi haqiqata lafzih. Alladhi wudi'a lahu ma'al qara'in al mu'akkadah. Kana sadiqan fi ikhbarih. Maka jika dia mengkhabarkan apa yang diinginkannya dengan kata-kata yang menunjukkan makna hakiki, dengan lafat-lafatnya yang memang diletakkan dalam bahasa Arab untuk makna itu. Kalimat yara diletakkan dalam bahasa Arab, ra'a yara adalah untuk makna melihat. <laughs> Demikian pula kalimat ayanan diletakkan oleh orang Arab dalam bahasa Arab dengan makna melihat dengan mata. <laughs> Benar-benar langsung dengan mata kepala mereka. Ma'al qara'in al-mu'akkadah. Dengan qari'na-qari'na yang menegaskan bahwa ini benar-benar melihat. Sehingga kalimat innakum tarawna rabbakum. Kalian melihat Rabb kalian. Ikhwanudina itu sudah cukup sesungguhnya. Sudah dipaham secara zahirnya bahwa benar-benar kalian melihat Allah. Apalagi ditambah kalimat ayanan dengan mata-mata kalian. Tapi makna ro'a itu kadang-kadang maknanya berpendapat. Ana ara kada. Wa ana la ara dhalik. Aku tidak berpendapat yang demikian. Ya hadha, kalaupun memang kadang-kadang ra'a bermakna berpendapat, apakah cocok berpendapat dengan mata? Tarawna rabbakum, kalian akan melihat rob kalian ayanan, kemudian kalian terjemahkan, kalian berpendapat tentang Allah dengan mata-mata kalian begitu. Ditertawakan oleh orang-orang Arab. Apa fungsinya karain, karinah-karinah yang muakkidah, yang menegaskan karena sadiqan fi akhbari maka kalau diucapkan demikian dan ternyata benar demikian maka itulah yang dikatakan sadiqan jujur tetapi kalau memakai kalimat seperti itu ternyata maknanya bukan itu kadziban itu namanya dusta wa amma idza ta'awwala al-kalam bima la yadullu alaihi wa laqtarana bihi ma yadullu alaihi adapun kalau ditafsirkan ucapan itu kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Misalnya, maknanya melihat dikatakan maknanya adalah memujinya. Misal, jauh sekali. La yahmil alaihi hadhil kalimah. Tidak terkandung dalam makna kalimat tarauna. Kalian melihat Allah. Maksudnya melihat itu kalian mengagungkan Allah, memuji Allah. Bukan melihat. Ini bukan tafsir, bukan takwil. Ini bukan makna dari kalimat tarawna. Kalau dipaksa untuk ditakwilkan kepada makna-makna lain yang tidak terkandung dalam makna kalimat tarawna, tidak pula ikhtara nabi, tidak pula terdukung oleh karinah-karinah yang menunjukkan bahwa maknanya makna-makna tersebut, maka berarti ikhbaruhu bi anna hadha muraduhu kadibun alaih Berarti dia berdusta ketika menghabarkan maksudnya ini, maksudnya itu. Padahal tidak terkandung dalam makna kalimat. Maka orang ini berdusta. Berarti dua. Ima kita memahami dengan makna kalimatnya secara bahasa Arab. Atau kita memahami makna kalimatnya dengan korinah-korinah yang mendukungnya. Kalau ternyata makna-maknanya secara bahasa Arab menunjukkan makna melihat dan diiringi dengan korinah-korinah yang menunjukkan bahwa maknanya melihat yaitu korinah ayanan melihat dengan mata taib kemudian apa kamu ditafsirkan makna lain mana kalimat yang menunjukkan melihat didukung oleh korinah-korinah yang menunjukkan makna melihat juga Apa kamu ditafsirkan makna-makna lain tidak bisa kalau ditafsirkan kepada makna lain yang tidak terkandung di dalam kalimat tersebut maka itu kedustaan. Wa huwa ta'wilun birra'i dan itu adalah takwil dengan ra'yu. Wa tawahhum bil hawa dan itu hanya menebak-nebak dengan hawa nafsu. Wa hadha haram. Dalam Al-Qur'an tidak boleh menebak-nebak dengan hawa nafsu atau menafsirkan dengan ra'yunya sendiri, tidak bisa. Ima dengan makna kalimat yang terkandung atau dengan korinah-korinah, atau dengan ayat-ayat yang mendukungnya, atau dengan hadis-hadis yang mendukungnya. Dan kemudian dengan akwal, ucapan-ucapan para sahabat yang paling ngerti tentang ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakikatul amal. Anna qawl al-qail nahmiluhu ala kada, atau nata'awwaluhu bi kada, innama huwa min babi daf'i dalalatil lafaz amma hakikat urusan ini adalah bahwa ucapan orang yang berkata kita tafsirkan saja seperti ini atau kita maknakan saja seperti itu atau kita seret saja kepada makna lain ini adalah sesungguhnya intinya adalah penolakan terhadap apa yang terkandung dalam makna lafaz ayat-ayat tersebut ini adalah penolakan terhadap apa yang dimaksud oleh ayat-ayat tersebut dengan makna-makna kalimat yang Allah sebutkan. Amma wudi'alahu dari apa-apa yang diletakkan untuknya. Ini penolakan dan penolakan itu merupakan kekufuran. Dikasih berita. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arasnya. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Kemudian hati menolak. Enggak mungkin. Allah menempati satu tempat. Mungkin ini maknanya ke sana. Mungkin ini maknanya ke situ. Nahmil ala makna kada. Tapi kita seret saja kepada makna lain. Kita seret saja kepada makna itu, makna ini dan seterusnya. Apa ini kira-kira? Hakikatul amr. Hakikatul amr adalah penolakan daf'u dalalatil lafaz menolak apa yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz Al-Qur'an Wa Allah Musa taklima. Dan Musa mengajak bicara Allah mengajak bicara Musa dengan taklima. Allah mengajak bicara, masa Allah berbicara? Mulai hatinya menolak. Enggak mungkin, masa menolak? Ayo kita kita tafsirkan saja kepada makna lain. Mungkin yang berbicara Musa. Maka kita baca wa Allah Musa taklima. Mengajak bicara Allah Musa. Jadi Musa yang berbicara. Baik, kalau begitu bagaimana dengan ayat lain? Wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu rabbuh. Dan mengajak bicara dia Rabbnya. Hah? Coba dibalik seperti tadi. Coba balik. Rabb sebagai maf'ul. Kemudian Musa sebagai fa'il. Wa kallama. Hah? Bagaimana? Orang-orang yang ngerti bahasa Arab akan tahu bahwa ini tidak mungkin bisa dibalik. Wa kalamahu rabbah begitu. Hunya lari kemana? Wa kalamahu sudah jelas domirnya domir yang fi mahalli nasab sebagai maf'ul. Domir nasab. Wa kalamahu mengajak bicara Musa Allah. Kalau dibalik mengajak bicara Musa dan Allah juga begitu lah bicara siapa mengajak bicara Musa dan mengajak bicara Allah kalau Robbah ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Silahkan mereka tafsirkan. Wa Rabbu. Apakah bisa mereka balik seperti wa Musa taklima? Tidak bisa. Berarti hakikatul amr. Hakikat yang ada pada mereka. Ketika mereka berkata, Nahmil ila ma'na kada. Atau nahmiluhu ala kada. Kita nata'awwaluhu ala kada. Kita tafsirkan saja begini. Kita tafsirkan saja begitu. Itu adalah dalam rangka penolakan makna yang terkandung dalam ayat. Penolakan makna yang terkandung dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala. Penolakan lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang Arab untuk makna tersebut mereka tolak. Lah kalau kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an maknanya bukan apa yang dipahami oleh orang-orang Arab, maka ini suatu bencana besar. Kenapa? Karena berarti setiap orang bisa menafsirkan sayangnya sendiri. Kalau ada yang nggak cocok, nahmiluhu ala kada. Kita bawa saja kemana ini. Kok enaknya? Ada yang nggak cocok dengan ayat lain, kita bawa saja kemana itu. Innamal khamru wal maisiru wal azram rizqun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, undi nasib, dan ansam semuanya dari rizq min amali syaitan Kemudian mereka para ahli khomernya, para ahli judinya, nahmiluhu ala makna kada. Gampang, kita bawa saja makna rijas itu adalah baik. Jadi baik. Bisa begitu. Nahmiluhu ala makna kada wa nata'awaluhu bi Kita tafsirkan saja maksudnya, hati-hati, ini adalah kurang bagus. Bukan haram, kurang bagus. Apalagi yang mengatakan maknanya rijas adalah bagus, indah bahwa judi, kemudian khamr, kemudian ini kemudian itu, itu indah. Bisa begitu? Enaknya. Kok enak? Nahmiluhu ala kada, natawalluhu bi kada, kita tafsirkan saja begini, kita bawa kepada makna begitu. Itu enggak bisa. Kalau ridsun dalam bahasa Arab maknanya jelek, ya sudah jelek. Kalau ridsun maknanya adalah busuk, buruk, ridsun maknanya adalah najis, selesai. Maka itu yang dimaksud. Maka ikhwan bin Azzaqullah silahkan lihat di kamus Arab yang manapun mana kalama yukallimu takliman. Apakah ada makna lain selain kalam? Apakah ada makna lain selain berbicara? ini lillahi wa inna Ini musibah. Hati menolak, perasaan menolak, kemudian ayat yang ditakwilkan supaya cocok dengan hatinya, supaya cocok dengan perasaannya, supaya cocok dengan pikirannya. Ikhwan fillah, maka dikatakan hakikatul amr bahwa hakikat urusannya adalah mereka menolak makna yang terkandung dalam Al-Quran. Fa inna manazi'uhu لما alaihi bihi, wa ولم yumkinhu دفع وروده دفع ma'na دفع ma'nahu yaitu para munaziknya munazik para penentang para penentang ayat-ayat tadi lama alaihi ketika mereka dibantah dengan hujah-hujah tersebut. Lam yumkin hudaf awrudihi, Mereka tidak memungkinkan untuk menolak riwayatnya. Kira-kira apa yang ditolak? Perhatikan ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Ketika mereka dibantah dengan hujah, dengan dalil, kalau Allah wa kalau Rasul, mereka akan menolak. Dengan apa menolaknya? Dengan dua cara. Pertama mereka menolak riwayatnya. Oh itu hadisnya dhaif. Ya. Itu hadisnya munkar. Walaupun Bukhari wa Muslim memang sanadnya sahih. Terang benderang seperti matahari. Tapi makna yang terkandung lemah karena bertentangan dengan akal. Kata yang bawa Mu'tazilah. Itu kalau hadis. Ya. Tetapi sekarang bukan hadis. Ayat Al-Quran. Yang disampaikan kepada mereka sebagai hujah yang membantah mereka. Apa yang mereka lakukan? Apakah mau mengatakan bahwa ayat ini hadisnya dhaif atau ayat ini dhaif begitu atau ayat ini tidak sahih? Kafir dia, keluar dari Islam dan tidak mungkin dia akan menyatakan seperti itu. Dia akan menjatuhkan dirinya sendiri ketika menyatakan ayat ini tidak benar. Maka ketika tidak bisa dafa, lam yumkin hudat dihi ketika tidak bisa membantah kebenaran wurud tersebutnya ayat tersebut, maka mereka menolak dari sisi lain. Apa itu? Dafa'a ma'nahu. Mereka menolak maknanya. Ayat ini nggak bisa ditolak. Ayat Al-Quran ditolak kafir. Ayat ucapan Allah, kalau mereka tolak mereka kafir. Maka mereka menyatakan, iya betul ayatnya begitu. Tetapi maknanya. Yang mereka tolak maknanya. Maknanya bukan seperti yang kalian pahami. Maknanya begini-begini. Nahmiluhu ala kada wa nata'awaluhu bi kada. Kita tafsirkan saja begini, kita maknakan saja begini, kita seret kepada mana itu. Untuk menghindari makna yang terkandung di dalamnya. Kalau boleh untuk berbuat seperti ini pada ayat-ayat Al-Quran, naudzubillah, musibah kebirah. Musibah azimah, sungguh akan terjadi musibah besar. Masing-masing manusia akan seenaknya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran mereka sangat gembira dengan manhaj yang seperti ini. Kelompok-kelompok sesat sangat gembira dengan manhaj yang seperti ini. Kenapa? Karena mereka bisa mengucapkan semau mereka. Sehingga sekian banyak aliran itu memberikan prinsip pertamanya adalah bahwa Al-Quran ini bisa ditafsirkan ke sana kemari. Mereka-mereka dari kalangan aklaniun berkata, Al-Quran ini mengikuti zaman karena mukjizat dari Allah swt. wa Hati-hati kelihatannya memuji, tetapi hati-hati terkandung dalamnya penyesatan. Kata mereka, mukjizat sehingga selalu sesuai dengan zaman. Di masa Rasulullah SAW sesuai dengan keadaan di masa Rasulullah SAW. Di masa para, para sahabat, para tabiin, wa tabi'it sesuai dengan masa mereka. Demikian pula di masa kita, sesuai dengan masa kita. Dan di masa yang akan datang akan sesuai. Dan Al-Quran ini betul-betul elastis. Murunah dalam bahasa Arab yang disebutkan. Apa maknanya? Kalau di masa kita, jangan ditafsirkan dengan tafsir-tafsir masa lalu. Jangan ditafsirkan dengan tafsir sahabat, tafsir Abu Bakar wa Umar, tafsir Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, tafsirnya para tabi'in. Jangan. Di masa kita ditafsirkan sesuai dengan zaman kita. Maknanya apa? Sama dengan yang tadi disebutkan. Menyeret kepada makna lain. Nata'awwaluhu bikada wa nufassiruhu bikada. Atau mereka menyatakan dengan kalimat kita bawa saja kepada makna yang lain. Khonibillah azakumullah. Kelompok lainnya sufi khabith. Mereka berkata bahwa Al-Quran ini memiliki makna zahir dan makna batin. Katanya. Memiliki makna zahir dan memiliki makna batin. Makna zahirnya seperti yang kalian pahami di terjemah-terjemah. Itu makna zahir. Makna batinnya hanya diketahui oleh para aulia wan nujaba wal aqtab wal aulia. Makna batinnya hanya diketahui oleh orang-orang khusus Khawasul khawas. Orang-orang khusus yang lebih khusus, kata mereka. Yang sudah sampai tingkatannya tingkatan ma'rifat, tingkatan hakikat. Apa maknanya? Dan apa tujuannya? Sama. Seperti diucapkan oleh Mu'tazilah dan kelompok-kelompok sesat lainnya. Supaya mereka bisa bermain dalam Quran dengan seenaknya. Sehingga ketika kalian mengatakan, kalian bertentangan dengan ayat ini, bertentangan dengan ayat itu. Ah, kamu kan membaca cuma dohir-dohir ayatnya. Kami mengetahui batin-batin ayat tersebut. Ya, ini mereka memiliki tafsir lain selain yang kalian pahami. Lihat, seluruh ahlul balal dalam keadaan berbeda-beda pemahamannya, alirannya, tetapi mereka sama dalam satu hal. Sama dalam satu hal, yaitu mereka menafsirkan seenak perut mereka, seenak hawa nafsu mereka Al-Qur'an dengan alasan-alasan masing-masing. Mu'tazilah aklaniun dengan alasan Al-Qur'an ini kan elastis. Sedangkan Sufi mengatakan, bukankah dalam Al-Qur'an ini ada makna-makna batin yang hanya diketahui oleh kekasih-kekasih Allah katanya. Maksudnya tokoh-tokoh mereka. Orang-orang yang sudah sampai tingkat hakikat dan ma'rifat. Ikhwan lantas untuk apa Allah katakan dalam Al-Quran bahwa Quran dan Arabian. Kami turunkan kepada kalian Quran dan Arabian. Quran dalam bahasa Arab. Apa maksudnya? Kalau bukan agar kalian paham. Quran dan Arabian. La'allakum ta'qilun kata Allah. Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab agar kalian paham. Wahai orang-orang Arab. Wahai Rasulullah dan para sahabatnya. yang ketika itu turun ayat kepada mereka. Diturunkan dengan bahasa mereka. Artinya diturunkan bahasa Arab agar dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa eh, kaum muslimin yang hormati. Kecuali kalau ada rinciannya dari Rasulullah SAW. Salat. Ya. Allah sebutkan salat. Dan dipahami oleh orang Arab. Salat artinya doa beribadah. Ya. Kemudian Rasulullah merincikan doanya, beribadahnya dengan cara begini. Berdiri, bertakbir, baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian sampai salam. Berarti tidak keluar dari makna bahasa Arab. Tidak keluar. Makna lafaz dan makna istilah tidak keluar dari kaidah bahasa Arab. Makna lafadnya, salah yusalli adalah doa. Sedangkan makna syar'inya, salat adalah satu ibadah tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang di sana ada hayah hai tertentu, ada ruku, ada sujud dan seterusnya. Apakah bertentangan makna lafaz dalam bahasa Arab dengan salat? Enggak bertentangan. Karena di dalam salat isinya semua doa. Dari mulai Al-Fatihah, ihdinas al mustaqim, doa, tunjuki kami jalan yang lurus. Ketika dia ruku juga doa, ketika dia berdiri juga doa, ketika dia sujud juga doa, ketika dia duduk di antara dua sujud juga doa. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afu dan seterusnya. Semuanya doa. Sehingga dalam bahasa Arab salat maknanya doa diterangkan oleh Rasulullah SAW cara doanya begini secara rinci sehingga nggak bertentangan dan nggak keluar dari bahasa Arab. Tetapi kalau dia mengucapkan dengan kalimat salat kemudian maknanya adalah lain maknanya sodakoh itu aneh. Istawa kemudian tafsirkan maknanya istaula. Aneh. Ini kalimat dalam bahasa Arab istawa memiliki satu makna. Berada di atas sesuatu. Yang diriwayatkan dari salaf, dari orang-orang Arab, dari para sahabat yang menyatakan makna istawa adalah di atas sesuatu, tinggi di atas sesuatu. Dengan makna ulu, dengan makna irtifa', dengan makna fauqiyah. Ini semua makna-makna tafsir-tafsir secara bahasa Arab makna istawa. Kemudian ditafsirkan maknanya menguasai. yang nggak nyambung. Nggak nyambung sama sekali. Istaula kalimat lain, istawa kalimat lain. Bahkan itu berarti mengganti kalimat istawa dengan kalimat yang mirip yaitu istaula. Hanya ditambah lam. Yang kata Syekh Muhammad Zamil Zainu menyatakan sungguh betapa miripnya. Lamuhum, lamnya mereka dan nunul Yahud dan nunnya Yahudi. Betapa miripnya. Lamuhum wa nunul Yahud katanya. Lamnya mereka dan nunnya Yahudi. Apa nunnya Yahudi? Allah katakan qulu hittatun nagfir lakum khatayakum. Ucapkanlah hittah, niscaya Allah akan ampuni kalian. Yahudi mengatakan himtah. Disuruh mengucapkan hittah ditambah nun, himtah. Memperolok-olok ayat Al-Qur'an. Memperolok-olok ucapan nabinya. Disuruh mengucapkan hittah, mengucapkan hittah ditambah nun. Yang ini disuruh meyakini bahwa Allah istawa ala arus, mereka mengatakan istaula ala arus, ditambah lam di tengahnya. Betapa miripnya lam mereka dengan nunul Yahud. Maka yang namanya makna-makna lafaz sesuai dengan bahasa Arab itu tidak akan keluar Al-Qur'an dari makna-makna lafaz dalam bahasa Arab. Tidak akan keluar. Karena Allah turunkan dalam bahasa Arab supaya dipahami. Quran Qur'an Arabian la'allakum ta'qilun. Hanya saja ada yang sifatnya global dirincikan oleh Rasulullah SAW. Ada yang sifatnya mutlak diberi kaid-kaid oleh Rasulullah SAW. Ada yang sifatnya mujmal, mufassar, diberi tafsirnya. Ada yang sifatnya dalam keadaan am, umum, dijelaskan khususnya kecuali yang begini, kecuali yang begitu. Ini tafsir namanya. Tetapi kalau diganti dengan kalimat lain, itu bukan tafsir, tetapi tahrif. Yang Allah katakan tentang Yahudi, al kalima an mawadihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka mengganti-ganti kalimat dari tempat-tempatnya. Fa'in qila kalau mereka berkata balil hamli ma'nan akhar lam tadkuruh kalau saja mereka mengatakan lil hamli maknan akhor. Kalau kita membawa kepada makna yang lain, yang terkandung dalam lafaz yang sama. Ada satu lafaz yang kadang maknanya begini, kadang maknanya begitu. Memiliki dua makna atau tiga makna. Yang lam tadkuruhu, yang belum disebut di dalam tafsir-tafsir. tafsir tafsir وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملنا عليه دلالة ابتداء Bagaimana kalau mereka berkata, kita menafsirkan maknanya kepada makna lain, karena kadang-kadang dalam bahasa Arab ada makna-makna yang tidak mungkin bisa diterima oleh akal. Ada makna-makna yang tidak bisa diterima oleh akal, maka mereka akan menafsirkan kepada makna lain, yaitu makna majaz. Dalam bahasa Indonesia makna kias. Makna kias. Fahamalnau alaihi. Maka kami membawanya kepada makna itu sebagai pendalilan. Bukan sebagai ibtidaan. Kalau ibtidaan Awalnya kita katakan ini maknanya itu. Sesuai dengan bahasa Arab. Tetapi setelah kita lihat mustahil, nggak mungkin, nggak masuk akal ini, maka terpaksa kita tafsirkan kepada makna lain. Contohnya ketika dikatakan ada singa berbicara di mimbar, singa kok berbicara mustahil, nggak mungkin. Berarti harus kita tafsirkan kepada makna lain, yaitu makna bajaz bukan makna yang sebenarnya, bukan makna hakiki. Berarti makna singa tadi bisa jadi maknanya adalah nahmil ala annahu insanun syuja. Manusia pemberani. Ya. Qila. Kalau mereka berkata seperti itu, kita katakan. Fahadal ma'na huwa al-ikhbar 'anil mutakallim annahu aradahu. Pengkhabaranmu tadi ya, menunjukkan bahwa kamu berkata yang berbicara memaukan itu. Iya kan? Berarti kamu menganggap yang berbicara itu Allah memaukan seperti apa yang kamu maksud. Maka ada dua kemungkinan kan? Imma sidqun wa imma kadibun. Bisa jadi benar sesuai dengan kemauan Allah, bisa jadi dusta, tidak sesuai dengan kemauan Allah. Sebagaimana telah lewat. Wa minal mumtani an yurida khilafa haqiqatihi wa zahirihi wa la yubayyin lis Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan menyampaikan satu berita, satu kalimat-kalimat yang ternyata maknanya bukan makna sebenarnya. Ternyata maknanya makna lain, bukan makna hakiki, tapi makna majazi. Dan kemudian tidak diterangkan oleh Allah. Mustahil, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah menunjukkan satu kalimat-kalimat yang ternyata maknanya bukan makna hakiki, tetapi tidak diberi korinah-korinah. Mustahil. La yubayyin listami tidak menjelaskannya kepada para pendengar. Al-ma'na alladhi aradahu. Makna yang diinginkan oleh Allah. Bal ya'rif bika bal yu'raf kalamihi ma yu'akkid iradatul haqiqah. Bahkan niscaya Allah akan menyebutkan pula kalimat-kalimat lain yang mendukung kalau makna itu makna hakiki. Mesti. Kalau ternyata yang dimaukan adalah makna lain, Allah akan sebutkan pula karinah-karinahnya. Bahwa yang dimaukan adalah makna lain. Karena ayat ini penjelasan. Ayat ini bukan pembingungan. Alhamdulillah. Kalau ayat ini merupakan bayan yang Allah katakan dengan mubina, eh, ayatin mubayyinah, ayat yang menjelaskan maka pasti, pasti, pasti, pasti Allah akan menjelaskannya dengan gamblang. Kalau itu makna hakiki, akan ada korinah-korinahnya menunjukkan hakiki. Kalau itu makna majaz atau makna yang bukan hakiki, akan ditunjukkan pula makna-makna lain. Tetapi Ikhwan Ibn A'azakumullah Ibn Qayyim menyatakan, tidak ada dalam Al-Quran makna-makna majazi. Tidak ada dalam Al-Quran makna-makna kias. Bahkan tidak ada pula dalam sunnah makna-makna kias. Ya. Dikatakan Wa nahnu la namna' anna al-mutakallim qad yuridu bi Kita tidak menyangkal. Ya. Tidak menyangkal bahwa kadang-kadang dalam pembicaraan ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak dimaukan oleh pembicaranya sesuatu yang hakiki. Tidak dimaukan hakikatnya. Tapi maknanya makna lain mungkin. Sebentar lagi akan hujan, mendung sudah sudah gelap. Dalam keadaan panas seperti ini. Ternyata maksudnya adalah temannya yang sudah mulai nangis. Lihat. Mendung sudah mulai pekat, sebentar lagi hujan. Mungkin apa nggak mungkin? Mungkin kan orang berbicara seperti itu. Makna yang disebut bukan makna hakiki. Mungkin. Ida qusidat ta'miyah. Tetapi biasanya yang dimaksud dengan kalimat-kalimat yang ternyata bukan makna hakiki, kira-kira apa tujuannya? Hah? Kalau ada orang yang berbicara, ternyata kalimat-kalimatnya bukan makna sebenarnya. Biasanya yang dituju apa? Ta'miyah atau bayinah? Ta'miyah itu menyamarkan. Kalau bayinah menjelaskan. Kira-kira yang mana? Yang ta'miyah atau yang bayinah? Hah? Ta'miyah, barakallahu fikum. Ta'miyah Pasti orang itu akan menginginkan kesamaran supaya saya tidak disalahkan. Saya nggak bilang kamu, saya bilang mendung. Mendungnya sudah mulai gelap mau hujan. Siapa yang bilang tentang kamu? Jadi sengaja dia pakai kalimat yang seperti itu untuk apa? Ta'miyah supaya ama, supaya kabur, supaya samar, supaya tidak jelas. Iya kan? Setiap orang memakai kalimat-kalimat seperti itu apa tujuannya? Mengkaburkan, bikin ngambang, membuat tidak jelas. Sedangkan Al-Quran bukan ta'mih. Al-Quran itu bayinah. Maka nggak mungkin pakai kalimat-kalimat seperti itu. Tidak mungkin pakai kalimat-kalimat seperti itu. Wala fa'idha qasadat tamiyah ala sami haisu yasuhu dhalik. Karena yang dimaukan adalah ta'miyah, pengkaburan, maka dia pakai kalimat-kalimat tadi yang ternyata bukan makna sebenarnya. Walakin al-munkir an yurid walakin al munkar an yurid bi kalamihi khilaf haqiqatihi wa zahirihi idza qasada al bayan tetapi munkar akan disangkal tidak mungkin kalau yang dimaukan adalah penjelasan yang dimaukan adalah keterangan yang jelas bayyinah kemudian memakai kalimat-kalimat seperti tadi mendung maksudnya bukan mendung hujan maksudnya bukan hujan beneran mungkin ada orang yang menjelaskan kepada kamu. Satu penjelasan. Supaya kamu ngerti, supaya kamu paham. Kemudian pakai kalimat bahwasanya kalau kapal itu dengan sekoci, kalau sekoci itu begini, kalau kamu nggak akan paham. Maka orang ini kita katakan imma bodoh, jahil, wa imma dia dalam keadaan sengaja tidak ingin menjelaskan pada kamu. Yang pertama, kalau dia inginnya menjelaskan, tapi pakai kalimat-kalimat yang seperti itu. Berarti orang ini bodoh. Gak mengerti bagaimana cara menerangkan. Dia memberikan keterangan yang jadinya bingung orang tadi. Karena semuanya maknanya bukan hakiki. Maknanya makna kia semua mana-mana yang bukan makna hakiki semua. Kamu semakin bingung malah. Berarti bodoh. Yang kedua, saya akan jelaskan kepada kamu. Tapi tujuannya dalam hatinya dan saya nggak ingin kamu paham. Yang kedua, berarti dia inginnya menyamarkan. Kedua-duanya tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar kalian tidak paham, nggak mungkin. Menurunkan Al-Qur'an yang ternyata ternyata ya, astagfirullah subhanallah ya, mau menjelaskan pada kamu ternyata pakai kalimat-kalimat yang tidak jelas yang membuat kamu bingung. Nggak mungkin, mustahil bagi Allah yang Maha Agung, yang Maha Suci, yang Maha Tinggi, yang Maha Mulia. Subhanahu wa taala. Maka idza qasada al bayan wal idah, kalau tujuannya menjelaskan wal idah menggambarkan dengan jelas wa ifhami muradi kalau tujuannya adalah membuat paham apa yang dimaksud kaifa al mutakallim yuakkid kalamahu bima yunfil majaz maka sekarang kita kembali kepada pembahasan kita Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam Al-Qur'an dengan sifat-sifatnya. Allah menerangkan sifatnya berbicara, mengajak bicara Musa. Dan Allah menghabarkan pula bahwa nanti penduduk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dikabar pula dalam hadis-hadis yang mendukungnya. Maka kita lihat di samping kalimat-kalimatnya wadihah, kalimat-kalimatnya jelas, kallamallahu Musa taklima, disebut kallama dan disebut taklima. Ditambah lagi wa kallamahu rabbuh dan ditambah lagi dengan qala rabbuka. Dan berkata lagi dengan mengatakan ya Musa, Hah? Kurang apa lagi? Kurang jelas dari sisi mana lagi? Kaifal mutakallim yu'akkid. Bagaimana? Kalau mutakallim yang berbicara di sini menegaskan, menekankan dalam ucapannya dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa maknanya makna hakiki, bukan makna majaz. Maknanya makna hakiki, bukan makna kias. Wa yukarriruhu. Dan bukan hanya menjelaskan di satu kalimat. Dan satu ayat. Bukan. Tetapi diulangi dalam ayat lain. Diulangi dalam ayat lain. Diulangi dalam ayat lain. Yukarriruhu ghayra marrah. Bukan hanya sekali. Sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Wa lahul mithal. Dan dipermisalkan lagi. Permisalan, permisalan, permisalan. Qadibina azakumullah jelas. Yang dimaksud adalah makna hakiki bukan makna qiyas. Disebutkan korina-korina yang mendukung bahwa maknanya mana hakiki. Ditambah lagi diulang-ulang dalam ayat sekian banyak ayatnya. Ditambah lagi dengan yang lebih rinci, lebih rinci, lebih rinci. Yang ini menyatakan kalama saja. Yang ini menyatakan kalimat-kalimat yang disebut. Allah mengatakan ya Musa. Dan di dalam ayat lain pakai lafat lain. Ya, Masya Allah. Kalau kamu ragu dengan makna kalama masih ada makna atau lafat lain. Wa nada rabbuka Musa. Apa nada? yunadi memanggil memanggil sama berbicara saudara sama maknanya ditambah lagi berarti sudah ada berapa kalama sudah ada mengatakan qala dalam Al-Qur'an juga dalam Al-Qur'an juga dikatakan wanada dan Allah menyeru memanggil memanggil berbicara mengajak bicara masih kurang cukup kurang wadah yang seperti ini sehingga ditolak oleh kalian wahai mu'tazilah muslimin yang saya hormati. Dan ternyata dirincikan kata-katanya. Memanggil Musa dan berkata seperti ini, berkata seperti ini, berkata seperti ini. Kata-kata yang disebutkan satu persatu. Di antaranya kalimat innani anallah dan sesungguhnya aku adalah Allah. Yang menunjukkan bahwa yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sebagaimana ditafsirkan oleh pecahan-pecahan Mu'tazilah bahwa itu adalah apinya yang tiba-tiba bersuara, aku adalah Allah. Berarti api itu Allah. Itu ngawur lagi. Mengerikan lagi. Innani anallah. Khamilina khalas. Tidak bisa diterima takwil-takwil batil kalau sudah kalimat-kalimatnya jelas dalam Al-Quran, gamblang, disebutkan dengan sekian-sekian lafad yang semuanya saling mendukung, ditambah dengan korina korina dan diulang-ulang dalam sekian ayat, ditambah dengan rincian-rinciannya. Ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Mau apa lagi? Tidak ada lagi bagi kita kewajiban illa qauluna kecuali ucapan kita amanna bihi kullun min indi rabbina. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena ini dari sisi Rob kami.